Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan yang punya kitab istimak ya, yang tidak punya kitab siapkan buku tulisnya. Siapkan buku tulisnya, nanti ada faedah catat. Nah barakallahu fi karena ini kitab yang sangat bagus sekali seputar akidah ahli Sunnah wal jamaah. soal tiga lebar lagi, lebih sedikit kita selesaikan dan masuk kitab akidah yang sholat taala. Jadi pahami baik-baik yang enggak punya kitabnya bisa menyimak dan sebelahnya kalau ada, kalau enggak ada nih dengarkan baik-baik. Nah Kita lanjutkan yang berikutnya Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah matan bagian atas itu setelah menyebutkan tentang al-khulafa ar-rasyidun pemimpin-pemimpin yang mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah barakallahu fi kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah apa? adalah seputar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak baik-baik yang punya kitab. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun alladziina qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu Alayha bin Nawadir. Lihat itu, kita terjemahkan dulu. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan hadis yang mulia ini. Hadis siapa ini? Siapa yang ingat? Hadisnya siapa Ihsan? Masyhur ma'ruf. Hadisnya siapa? Naan, Irbad bin Sariyah. Abu siapa kunyahnya? Eh, oh, Na'an. Anda tahu? Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu kunyahnya siapa kunyahnya? Antum? La ba'as. Ayo Abu Najih. Abu Najih. Jadi hadisnya Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Ma'ruf hadisnya sering kita dengar kan? adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilhat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fausina, ila akhir hadis. Sampai di sini dapatnya. Ha? Hadisnya apa tadi? Al-Irbad bin Sariyah, rawahu Abu Dawud dan Tirmizi. Ha, kunyahnya siapa kunyahnya ini? Abu Najih. Abu Najih, na'am. Kita artikan dan mereka-mereka para khulafa rasyidun mahdiyun, mereka adalah orang-orang yang Rasulullah SAW telah berkata tentang mereka, "Alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kapan ini? Kapan kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW ini? Terkhususkan di akhir zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Fitnah syubhat, fitnah apa? Syahwat. Disebutkan dalam hadis tersebut, sambungan daripada hadis ini apa? Fa'innahu man ya'ish minkum. Fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaikum bisunnati. Ini sambungannya. Disimak ya. Artinya apa? Maka barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Apa kata Rasulullah SAW, maka wajib atas kalian, alaikum atau wajib atas kalian. Berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa ar rasidin min ba'di. Siapa khulafa ar Rasidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para ulama telah menjelaskan, kita mengikuti sunnahnya para khulafa ar yang tidak berseberangan dengan sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau istihad sahabat nggak boleh kita ikutin. Kalau berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat yang beristihad, yang beristihad dan kita lewat berkali-kali ya, ada dua kali ketika Jumat. Seperti istihadnya siapa? osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga istihadnya Ibnu Umar. Eh, dan juga yang lainnya. Nah, di antaranya apa? Kalau jenggot sudah satu genggam, eh, sisanya ini yang lewat ini boleh rapikan dirapikan dipotong. Itu istiadat yang keliru juga. perseberangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Terus bagaimana cara memahami? Katanya kita selalu ngikutin sunnahnya para khulafa rasyidin. Kita katakan, "Na'am." Kita mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam patokannya itu. Jadi kalau berseberangan jangan ikutin. Walaupun itu adalah apa? Sahabat. Kenapa? Berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Bisa dari sumbernya karena istihad. Nah, istihad itu kan ada dua kemungkinan. Ima benar, ima keliru atau salah. Kalau keliru, dapat satu pahala yang beristihad. Kalau benar dua pahala. Nah, kita yang sudah tahu, dijelaskan para ulama, ini istihad yang keliru, ini istihad yang benar. Milih yang mana? Yang benar atau yang keliru? Yang benar. Jadi pahami, istihad yang benar bahwasannya demikian demikian sesuai dengan apa? yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil itu. Kemudian apa? Abdu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kenapa kira-kira ini? Eh, Lutfi, kenapa kok diperintahkan gigit sunnah gigi geraham? Kenapa kok tidak dengan gigi sering? Atau gigi taring? Eh, kira-kira nah, kenapa Novel? Gigitlah sunnah tersebut dan gigi geraham kalian. Kenapa kok harus dirham? Kenapa? Gigi bisa atau gigit bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Bisa. Gigi taring? Bisa nggak? Bisa juga, tapi kenapa kok dikhususkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian? Kenapa kira-kira? Eh, Hafiz. Tahu nggak kira-kira kenapa? Eh, Ayo. Eh, barakallahu fiik. Coba antum, antum, Muhammad Kaltim. Kenapa kira-kira? Gigit seri juga bisa untuk gigit kan? Eh. Gitar juga bisa. Tapi kenapa geraham? Ayo na'am. Karena gigitan gigi geraham yang paling kuat. Kalau nggak percaya buktikan. Antum belum gigit kain, kain, coba aja. Kalau gigi geraham atau gigit kain, ditarik pun sulit untuk apa? Untuk terlepas. Tapi lebih seri sempal dihantum. antum. Kalau nggak pertanyaan jangan dibuktikan lebih seri atau gigit kain itu kalau nariknya keras, ima kainnya yang sobek atau sempal giginya itu. Tapi kalau gigi geraham kuat sekali. Jadi pahami nah maksudnya pegang erat-erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Meng mengikuti sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman yang penuh dan fitnah bagaikan apa? Orang yang menggenggam apa? bara api, panasnya luar biasa. Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, Rawi Tirmizi hadisnya siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Paham ya? Artinya akan datang nanti di hadapan, di hadapan manusia suatu zaman yang orang itu berpegang teguh di atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api, panasnya luar biasa. Makanya diperintahkan apa? Untuk menggigit dengan apa? Gigi geraham. Pastikan ini ya. Dan selamat insya Allah. Seberat apapun, sepanas apapun kalau antum dan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah selamat insya Allah taala. Ditegaskan juga oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah dinukilkan oleh Al Imam Ad-Darimi dalam mukadimah Sunan Ad-Darimi Beliau rahimahullah telah mengatakan apa? At-tamassuku bis sunnati najatun fal ilmu yukbadu qabdan sari'an fanashul ilmi sahabatul din wa dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kulli. Artinya apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keselamatan. Jadi ingin selamat dunia akhiratnya berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan as-sunnah, dengan as-sunnah. Kemudian apa kata beliau rahimahullah? maka ilmu itu akan cabut dengan sekali cabutan. Makanya kata beliau rahimahullah, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu as-sunnah itu kunci kekokohan agama dan dunianya. Dan hilangnya ilmu, hilang semua kekokohan dunia dan agamanya. Jadi penting sekali yaitu al-ilmu barakallahu fiik. Jadi ilmu jangan sampai sepelekan ya. Nam innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dapatkan dengan cara apa? dipelajari. Naam. Kemudian juga ucapan siapa lagi? Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah dinukilkan oleh al Imam Al-Harawi rahimahullah dalam kitab dalam kitab Radamul Kalam wa Ahli. Apa kata beliau? Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berulang-ulang ini. Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan. Suatu ketika beliau mengatakan inni tarikun fikum amrayn. Inni tarikun fikum amrayn. In tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Lihat itu. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Lihat itu. Al-Quran dan sunnah. Ada perselisihan, pertikaian, yang mungkin membuat orang tersibukkan, kemudian ribut, kembalikan dalil Al-Quran sunnah. Nerima alhamdulillah, enggak terima sabar sudah selesai. Paham ya? Karena nas sekali dalilnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika apa? khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lihat ayatnya. Artinya apa? Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah itu Al-Qur'an dan Rasul itu As-Sunnah. Jika kalian benar-benar apa? beriman kepada Allah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih apa? Lebih indah, lebih baik kesudahannya. Mafhum? Nah, ini bagus sekali ini nasihat apa? Al-Imam Ibnu Qudamah yang beliau menukilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat syarahnya qala asy syaikh Shalal Fauzan asbahullah disimak baik-baik itu. Haula humul maksudun di hadal hadis. Mereka-mereka ini siapa mereka-mereka ini? Yaitu para khulafa ar-rasyidun mereka lah yang diinginkan dalam hadis ini. Alaikum Sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Lihat ini. Mereka-mereka ini adalah yang diinginkan dalam hadis. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah kunan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ingat-ingat ya, sunnah mereka yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti ingat-ingat, kalau ada sunnah sahabat, istihad sahabat, kok berseberangan dengan Nah barakallahu fiik ajaran dan syariat Rasulullah SAW berarti apa? Berarti tidak boleh kita ikutin. Yang kita ikutin adalah apa? Wa khairul huda huda Rasulullah SAW. Artinya apa? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Naam. Jadi ingat-ingat ya, karena kadang kala orang langsung mengambil ujungnya toh. Boleh kok kita ngikutin sejarah sahabat na'am. Kalau tidak berseberangan dengan apa? Tidak berseberangan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Kalau berseberangan dengan ajar Rasulullah SAW berarti apa? Berarti tidak boleh kita mengikuti istihad yang nah berseberangan tadi itu. Contohnya apa tadi? Masalah jenggot. Jenggot jelas rumanjang kan, jangan dicukur, jangan dipotong. Ada yang beristihad dari kalangan sahabat, kalau satu genggam, eh, kan? Sisanya boleh dipotong katanya. Nah, eh, potong dirapikan katanya. Nah, ternyata para ulama menjelaskan, kalaupun itu benar istiadatnya, makna merapikan bukan mencukur dan motong. Dirapikan yang sisir pun bisa juga. Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, qasrul syawarib wa wa arhul li'a. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah apa? jenggot-jenggot kalian. Bisa dipahami ya? Menunjukkan bahwasannya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. alaihi itu penting sekali ya. Suatu ketika antum misalkan udah besar, udah tua misalkan dikasih panjang umur, jenggotnya kepanjang, eh, sampai satu genggam pun biarin aja. Nah kalau sampai dada bagaimana biarin aja. Kalau sampai perut, alhamdulillah. Mau diapain lagi? Mau jangan, biarin aja. Katanya boleh rapikan, boleh rapikan, ngesisir Sela-sela, paham ya? Sisir, bukan dirapikan digunting itu nggak ada dalilnya itu. Justru masuk dalam larangan. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik, disimak baik-baik. Wal khulafa ar-rasyidun hum haula'il arba'ah. Dihafalkan ini. Dan para pemimpin yang Allah telah berikan bimbingan kepada mereka ada empat. Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa atau Abdullah bin Utsman. Suma Umar, Umar bin Khattab Abu Hafsin, Al-Faruq. Suma Utsman, Utsman bin Affan, Dunurain Abu Abdullah. Suma Ali, Ali bin Abi Talib, Abu Husain atau Abu Hasan. Sammahum bil khulafa wa sammahum bir rasyidin. Mereka-mereka ini Rasulullah SAW namakan mereka dengan khulafa dan Rasulullah namakan mereka dengan apa? Ar-rasyidin wa amar Nah, wa amara bil amal bi sunnatihi ma'a sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihat ini. Dan Rasulullah perintahkan untuk mengikuti atau mengamalkan sunnah-sunnah mereka bersama apa? Bersamaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi masya Allah ini penting sekali. Kita tutup yang terakhir perhatikan wa qala qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas itu wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu ba'di 30 sanah. Ini dihafalkan ini. Kepemimpinan setelahku, kepemimpinan setelah Rasulullah SAW itu 30 tahun. Dikenal dengan apa? Khilafah nubuah. Dikenal dengan apa? Khilafah nubuah, khilafatun nubuah 30 tahun yang ingat, 30 tahun. Nah, 30 tahun itu berhenti pada khalifah khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib sampai akhir. Kemudian apa para Khalifah? Nah, setelah itu nanti kerajaan. Muluk, Malikun minal muluk. Faham ya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kita lihat. Barakallahu fakan akhiruha Ali radhiyallahu anhu penting sekali ini. Maka yang paling terakhir khilafatun nubuwah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu Perang apa yang sempat nah barakallahu fi menumpahkan darah darah kaum muslimin sesama kaum muslimin. Eh, yaitu pertempuran antara nah barakallahu pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya Ali bin Abi Talib perang apa namanya? Perang Siffin terjadi pada tahun berapa? Jumlahnya berapa? Tahun berapa dulu? Biar ya, enak. Perang Siffin terjadi pada tahun berapa? Jumlah pasukannya berapa banding berapa? <coughs> Ingat enggak? Karena tragedi Perang Siffin ini setelah tragedi Perang Jamal. Nah, ingat enggak? Ayo, Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah. Waktu itu bulan Safar. Eh, perbandingan pasukannya, pasukannya Ali bin Abi Thalib 130 Pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan 135 Masing-masing mengalami kerugian, banyak terbunuh. Yang akhirnya siapa yang menamakan? Hasan atau Husain? Hasan. Inna ibni hadza sayyidun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Allah an yusliha bihi bainal fi'atain al'azimatain minal mu'minin wal muslimin. Pasukannya 130 ribu dibanding dengan 135 ribu. ya, artinya apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini punya apa? Pada cucu, nah, aku ini punya cucu Sayyid pemimpin pemimpinnya cucu maksudnya. Kenapa? Karena cucunya Rasulullah SAW itu pemimpin penduduk surga. Pemimpin para pemuda penduduk surga. Wala'alallah dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dengan sebab cucuku tersebut, yaitu siapa? Hasan, Eh, mendamaikan antara dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang sedang berperang. Itu kelompoknya siapa? Ali bin Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi perang Siffin terjadi setelah apa perang? Jamal. Perang Jamal itu kenapa? Karena waktu itu Aisyah wa anha dalam kondisi apa? Berada di atas nah barakallahu fiik punggung unta. Ya, diantar karena pasukannya waktu itu Aisyah wa anha keluar ditemani Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dinamakan perang Jamal karena apa? Kendaraannya unta tadi itu. Jadi pahami? Naam. Terjadi pada tahun berapa berarti perang Jamal ini? 36 Hijriah. Perbandingan pasukannya? Ewa? Ewa? 6. Ali bin Abi Talib 20 ribu pasukan. Pasukannya Aisyah wa anha 30 ribu pasukan. Ibu hanya sekali ya. Nah, dan peperangan waktu itu tahu sendiri, tidak ada mortir, wala bom, wala basoka, tembak itu nggak ada pasukan waktu itu ya terang pedang pedang, tombak, panah, tameng itu, ya itu itu senjata yang paling mereka andalkan itu dah. Kalau zaman sekarang kan tahu sendiri senjatanya kan, ada mortir, ada basoka, ada tank, ada granat, ada tembak beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Allahul musta'an. Kita lihat bawahnya sedikit lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, asbahullah. Akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annal khilafata ba'dahu 30 sanah. Dihafalkan ini ya. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya kepemimpinan setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 30 tahun. Perhatikan itu. Wa qad tahaqqaqa hadza fi khilafatil khulafa'il arba'ah. Dan sungguh ini telah terwujudkan pada kepemimpinan empat pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Perhatikan radhiyallahu anhum fakanat salasina sanah waktu itu di total 30 tahun summa ba'da dzalika kemudian setelah itu saral amru malikan perkara urusannya menjadi malikan apa malikan kerajaan paham ya atau dikatakan mulukan kerajaan Wajah al muluk minal muslimin. Datanglah raja-raja dari kalangan kaum muslimin ba'dal khulafa ar-rasyidin. Setelah Nah, empat pemimpin yang mulia tersebut. Wa a'daluhum. Dihafalkan ini diingat-ingat ya kalau punya kitab digaris enggak masalah. Wa a'daluhum, wa adaluhum, wa khairuhum. Dan raja yang paling adil, paling adil, paling baik di antara mereka Muawiyah bin Abi Sufyan. Radhiyallahu anhu. Lihat ini. Jadi tidak masuk dalam khilafatun nubuwah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dah habis, akhir-akhir dah habis setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sudah habis. Paham? Nah, jadi e, kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah kerajaan. Sudah paham ya? Malikun minal muluk. Naam. Pertanyaan untuk penutup, perhatikan baik-baik. Muawiyah bin Abi Sufyan beliau kan sahabat yang mulia. Bapaknya Abu Sufyan ini dulunya itu sangat bengis sekali terhadap agama Islam. Benci. Dan bahkan ketika perang Uhud dia juga termasuk yang terlibat situ kan, perang Uhud, mengumpulkan pasukan belas dendam melawan apa peperangan perang Badar yang terkalahkan waktu itu. Maksudnya mereka terkalahkan, ayo balas dendam. Nah, siapakah namanya Abu Sufyan ini? Sudah pernah anak kenalkan waktu itu. Lo kenalan di mana? Dari kitab. Ya kan? Dan kita lewatin. Siapa namanya Abu Sufyan? Entah Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Ingat atau tidak? Nasril. Ngomongnya yang benar, Pak. katakan kata apa? apa? Sakhr. Eh, Sakhrun. Sakhr bin Eh. Ada Abdurrahman Sakhr, ada Abdurrahman Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, namanya Burairah ini, Sakhr bin siapa? Ayo. Eh, Hari. Ibrahim. Ayo, Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Pertanyaan berikutnya. Sakhr bin Harb ini punya saudari yang saudarinya ini adalah apa? Pembawa kayu bakar di neraka. Berarti istrinya siapa antum? Istrinya siapa? Yang lainnya berpikir dengan besi-besi. Istrinya siapa? Dalam surat full itu bantahan itu. Membantah suami istri itu. jahatnya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sudah pernah anak kenalkan. Antum ingat Imran? Ayo. Uh, antum ingat Novel? Gak ingat juga? Hafid? Belum? Sudah? Ayo, pernah anak kenalkan waktu itu? Eh Muhammad Ridho. Mudah sekali. Sohar bin Harb ini punya saudari. Saudarinya jahatnya luar biasa ini. saudarinya ini menikah dengan seorang laki lelaki yang sama jahatnya juga. Dua-duanya penduduk neraka. Lah, bujunya ini, istrinya ini maksudnya, yang barakallahu fik membawa kayu bakarnya. Mudah sekali itu. <laughs> Ketemu? Belum? Belum? Labas. Eh, Mas Hasan. Naam. Istrinya Abu Lahab. Berarti siapa itu? Ummu Jamil. Namanya? Udah pernah kenalan sama Ummu Jamil belum? Eh? Belum pernah kenalan? Sudah pernah anak kenalkan nggak salah itu. Ummu Jamil berkali-kali kita jumpa Ummu Jamil ini. ya enggak? Kita jumpa dalam kitab maksudnya nama Ummu Jamil berkali-kali. Elanam barakallahu fiik. Ummu Jamil. Kalau yang udah lama-lama tahu itu, coba itu coba. Siapakah nama Ummu Jamil? Udah pernah kenalan belum? Pernah berkali-kali kan? Nah, siapa namanya? Arwa bintu Harb. Ayo Ahsan, lihat-lihat. Arwa bintu Harb. Lihat-lihat ya. Sudah anak kenalkan berkali-kali Tak ulangi lagi pengenalannya. Istrinya Abu Lahab namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya siapa tadi? Saudarinya Sakhir bin Harb. Saudaranya saudarinya Abu Sufyan ini. Mahfum. Pertanyaan terakhir. Yahya. Nah suaminya Umu Jamil ini Abu siapa tadi? Namanya siapa? Sudah pernah kenalkan nggak itu. Pernah nggak San? Anak kenalkan San? Udah berkali-kali. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Wah, tambah lagi. Abu Lahab, Abu Jahal. Yang mana ini ya? Coba. Hei, eh, coba, Zaki. Siapa nama Abu Lahab? Uzza Uzala nama berhala itu Uzalata, Manat. Eh? Abdul Uzza. Jadi dan Uzza ya, Abdul Uzza. Eh, Abdul Uzza. Dihafalkan itu Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal berarti siapa, Mas? Ahmad bin Hisham. Itu dihafalkan ya seperti itu perkenalan seperti itu dihafalkan karena penting sekali karena sejarah-sejarah seputar eh barakallahu sejarah nabawiyah, sirah nabawiyah itu bagus sekali ya untuk e, menyemangati biar kita tahu siapa tokoh-tokoh orang kufar Quraisy siapa, kemudian namanya siapa, ikatannya, kaitannya apa, itu kadang-kala perlu kita pelajari walaupun berlahan-lahan. Nasehulah assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirobbilalamin. alamin.